Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Nabil Waraqat karya ada syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih yaitu mengenai ilmu usul fikih. Sekarang kita akan kias yang dikenal dengan kias asy-syabah Nah, kias yang dinamakan dengan kias asyabah. Itu ada unsur keserupaan atau kemiripan atau ada unsur yang menyerupai sehingga dikiaskan. Kita lihat. Qala as-salisu qiyasus syabah. Yang ketiga adalah qiyasus syabah. Setelah kita menyebutkan qiyasul illah, qiyasud dalalah, sekarang qiyasul qiyasu qiyasu asy-syabah. Qala al-muallif rahimahullah taala yaitu al-Imam Al-Amriti rahimahullah taala Wasaniyatul far'ul ladzi taraddada ma baina aslaini taibaran wujida. Falyaltahiq bi ayyi daini aksara min ghairihi fi wasfihi alladhi yura. Falyulhaqir raqiqu fil fil itlafi bil mali la bil hurri fil awsafi. Ini berkaitan masalah apa? Masalah qiyas syabah. Masalah qiyas apa? Syabah. Nanti yang jadikan contoh nanti budak itu apakah dikiaskan juga dengan orang merdeka ketika melakukan sebuah kesalahan. Karena budak itu dipermisalkan seperti binatang, diperjualbelikan, digadaikan, diwakafkan itu kalau budak. Tapi kalau orang merdeka bisa enggak? Enggak bisa. Tapi kalau sama-sama melakukan misalkan si budak ini memecahkan kaca tetangga, orang yang merdeka memecahkan kaca tetangga. Nah, apakah si budak itu yang diminta tanggung jawab ataukah pemilik budaknya itu loh. Paham belum? Paham salah ya? Tapi kalau orang merdeka jelas dia merdeka, dewasa, kalau dia mencahkan kaca tetangganya dia tanggung jawab. Paham ya? Tapi kalau yang mencahkan budak, nah budaknya itu dimintai tanggung jawab ataukah pemilik budaknya yang bertanggung jawab? Sebagian mereka mengatakan yang bertanggung jawab pemilik budaknya karena budak itu bagaikan binatang. Seakan-akan yang mencahkan itu kambing sudah. Paham ya? Nah, masa kambingnya sudah tanggung jawab? Eh, kalau kambingnya itu tanggung jawab bagaimana kira-kira? Bunyinya lain. Allah musta'an yang jelas hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat di sini bagaimana Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza ad'afu anwa'il qiyas." Ini qiyas yang paling lemah. Jenis qiyas yang paling lemah adalah qiyas asy-syabah ini. Yang paling kuat qiyas apa kemarin? Yang paling kuat qiyas al-illah. Qiyas al-illah itu yang paling kuat. Nah, karena apa? Karena langsung ada empat rukun di situ, ya enggak? Nah, al-asl wal far' wal illah al-hukm. Ya kan? Ada asalnya, ada cabangnya, ada sebabnya, ada hukumnya. Nah, Kita lihat Wahwa kias syabah yaitu kias syabah. Jadi ini termasuk jenis kias yang paling lemah adalah kias asyabah. syabah Wa qiyasus syabahi huwa taraddudul far'i baina aslain mukhtalifain fil hukm. Perhatikan baik-baik ini. Qiyas syabah itu adalah terjadinya kebimbangan eh, antara enam bimbangnya sebuah cabang yang terletak di antara dua asal yang berbeda dalam hukum. Naam, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana nanti kita lihat. Ya, dua asal yang berbeda itu seperti apa? Budak dengan apa tadi? Budak dengan orang merdeka. Beda nggak statusnya? Beda kan? Beda. Nah sekarang kalau dua-duanya ini ternyata melakukan pelanggaran, itu disamakan nggak cara menghukuminya gitu loh? Yang budak itu sama nggak dengan orang merdeka? Kalau orang merdeka jelas dia tanggung jawab. Tapi budaknya bagaimana? Budak kalau misalkan budak dia melakukan pelanggaran misalkan, apakah yang diminta tanggung jawab budaknya itu atau pemilik budaknya? Itu kan harus kita perhatikan baik-baik. Kita lihat. Eh, fayalhaqu bi aktsarihima syabhan. Nah, akhirnya dikiaskan. Yang kita ikutkan untuk hukumnya apa? Mana di antara keduanya yang paling mirip? Paling mirip dengan keserupaan tersebut. Paham maksud paham maksudnya? Nah, jadi dilihat mana yang paling serupa di antara dua perkara tersebut. Nanti kalau paling serupa diikutkan, nah itulah diikutkan. Ternyata nanti kesimpulannya yang namanya budak itu lebih serupa dengan apa hewan. Nah, jadi yang diminta tanggung jawab pemilik budaknya. Karena apa? Budak itu bisa diperjualbelikan, bisa digadekan, bisa diwakafkan. Hewan bisa enggak? Bisa. Kalau orang merdeka? Enggak bisa. Paham belum? Cuman dari sisi manusia, dari sisi manusia, naam yaitu tidak jauh beda dengan orang merdeka sama-sama manusianya. Cuman statusnya lain. Paham belum antum? Nah, budak itu kalau sekarang bisa dikatakan enggak ada untuk saat ini ya. Nah, bukan pembantu-pembantu rumah tangga itu bukan budak ya. Jangan sampai keliru nanti. Nah, barakallahu fikum. Naam. Jadi budak ini memang semula asal usulnya diantaranya karena terjadi peperangan, melawan orang kufar, tawanan perang, paham ya seperti itu. Tapi kalau sekarang kan bisa dikatakan untuk saat ini terutama di Indonesia kan nggak ada peperangan. Kemudian juga nggak ada perbudakan yang sifatnya budak seperti yang di zaman Rasulullah tersebutan itu. Nah, ini hukum-hukum seperti ini agar kita tahu saja. Apa maksudnya ya? Nah, budak orang merdeka. Nah, kalau sekarang kalau misalnya ada pembantu rumah tangga itu budak bukan itu? Secara hukum seperti ini. Bukan budak ya, karena mereka nggak diperjualbelikan. Mereka kerja. Kerja kan? Kerja anak barakallahu fikum. Jadi jangan disamakan. Nah, di sebagian tempat, sebagian tempat di negara-negara luar sana itu menganggap orang-orang apa TKW, tenaga kerja wanita atau TKI yang keluar itu dianggap budak gitu. Jadi terkadang jual beli ukuran, oper sana, oper sini. Paham ya? Budak katanya. Allah musta'an. Padahal bukan ya? Bukan. Kita lihat. Farraqiqu yusbihul hur maka budak itu menyerupai al-hurraq itu juga budak ya. Fi huquqillah azza wa jalla di dalam masalah apa? ha -ha Allah taala. Budak disuruh beribadah enggak? Ayo, Pak. Orang merdeka? Naam. Nah, di sini keserupaannya ada. Sama-sama terbebani apa? Terbebani syariat ini. Apa maksudnya ya? Orang yang merdeka juga sholat, suruh sholat juga. Orang yang, yang budak juga suruh sholat. Gitu loh. Kita lihat. Fit tauhid wajibun alaihi Masalah tauhid wajib budak atau merdeka wajib untuk mentauhidkan. Wa syahadatu rasul sallallahu alaihi wasallam birisalah wajibatun alaihi dan juga apa? bersaksi bersyahadat untuk rasul bahwasanya rasul itu adalah apa? ala Rasulullah mendapatkan risalah itu juga wajib sama-sama wajib. Wa iqamatus shalah wajibatun alaihi menegakkan salat juga wajib atas budak tersebut dan orang merdeka. shaumu wajibun alaihi dan puasa juga wajib orang yang merdeka atau budak. Amaz zakatu wal hajju fala. Perhatikan ini. Adapun zakat dan haji dan masalah haji, fala maka tidak sama. Li'annahu laysa lahum mal, karena budak itu enggak punya uang. Budak itu dimiliki, enggak memiliki biasanya. Paham ya? Tapi kalau pembantu rumah tangga memiliki enggak? Memiliki, jangan samakan ya. Jangan samakan karena budak itu nah di zaman-zaman saat itu itu diperjualbelikan. Nah, terkadang di pasar-pasar itu ada ada apa pasar jual beli budak di situ. Paham ya? Nah, kalau fikum seperti itu dan budak itu ya terjazza, terbagi-bagi misalkan dia misalkan nah dibeli kemudian nanti enggak mau lagi dijual ke orang lain, orang lain beli. Oh, itu seperti itu ya. Nah, kalau fikum seperti itu. Kita lihat. Karena dia tidak punya uang, tidak punya harta tersendiri sehingga enggak wajib zakat, enggak wajib haji bagi budak tadi itu. Paham maksudnya? Nah, bahkan budak itu dimiliki oleh tuannya gitu loh. Paham maksudnya ya? Naam. Dan lihat, wa yusbihul bahimata fi kaunihi yuba' wa yustara wa yurhan wa yuhab wa yuqafra. Baik-baik ini penting sekali. Dan budak tersebut diserupakan dengan hewan bahimah, binatang ternak. Dalam keadaan apa? Fi kaunihi karena keadaan dia yuba' diperjualbelikan, yuba' dijual, yustara dibeli, yurhan digadaikan, yuhab dihadiahkan, yuqaf diwakafkan. Budak gitu enggak? Budak gitu ya? Budak itu diperjualbelikan, diwakafkan, digadaikan. Paham maksudnya ya? Ingat-ingat jangan bayangan kita itu budak itu sekarang pembantu rumah tangga itu bukan budak ya, bukan budak. Perbudakan ini di saat itu didapatkan ketika ada peperangan, tawanan perang, paham ya? Mereka kalah kemudian apa? Banyak tawanan-tawanan dari kalangan wanita, laki-laki diperbudak. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini Faida utlifa yakni kota lahur khata'an, fa fahal yutmanu biddiyah kiasan al hur? Nah, ini pembahasannya ini. Ujung-ujungnya ini arahnya ke sini untuk menghukumi bagaimana. Faida utlifa yakni qatalahu rajulun khata'an, fahal hal yutmanu biddiyati kiasan al hur atau bil qimati kiasan al bahima. Apabila <clears throat> budak tersebut membuat kriminalitas kejahatan, sebuah kekeliruan gitu. Nah, barakallahu fiikum atau istilahnya di apa apanya terbalik. Apabila budak tersebut disakiti atau misalkan terkenai perbuatan kejahatan, ada orang yang berbuat jahat pada dia, contohnya qatalahu rajulun khata'an, ada salah seorang yang membunuh dia tapi keliru. Enggak sengaja gitu. Yang dibunuh tadi ternyata budak itu loh. Yang bunuh ini enggak sengaja kalau mau membunuh budak. budak. Dia enggak sengaja kalau mau membunuh budak itu loh. Pengennya yang mau dibunuh itu orang merdeka. Nah, nanti apakah dia tetap dikenakan apa? dikenakan hukuman membunuh secara keliru, diatnya apakah sama dengan ketika membunuh orang merdeka itu loh maksudnya. Paham ya? Nah, kita lihat apakah fahal yutmanu bidiyah apakah budak tadi itu atau apakah orang yang bunuh tadi itu dimintai tanggung jawab dengan sebuah dia, sebuah apa? denda dikiaskan kepada orang yang merdeka atau bil qimah atau dinilai aja harganya berapa budaknya. Paham belum? Seperti antum ketika nggak sengaja nabrak kambing, kambing orang meninggal itu, kambingnya awalnya eh, barakallahu fikum di kembala di pinggir jalan tabrak naik motor ngebut misalkan. Nabrak kambingnya mati. Nah, ini secara hukum aslinya, nah barakallahu fikum kalau seandainya dipermisalkan seperti budak ini, apakah nanti nah barakallahu fikum bayar dia ketika seperti antum bunuh orang? Paham ya? Ataukah nah barakallahu fikum dipermisalkan ya harga kambingnya berapa? Harga kambingnya dua juta setengah, ngasih dua juta setengah. Budaknya berapa ini harganya? Seakan-akan gitu ya. Seakan-akan budaknya dinilai itu loh. Nah, apakah dinilai seperti itu ataukah seperti orang yang merdeka itu loh. Kalau merdeka kan nggak dinilai tapi bayar denda nanti seratus ekor onta itu. seratus ekor onta itu harganya mahal ya. Satu saja harganya berapa? Jutaan itu. Anak nggak tahu berapa Allah alam yang jelas jutaan. Kalau dirupiahkan ya satu onta itu. Karena onta macam-macam ada onta yang memiliki satu punuh, oh, punuh antum di atas itu terus apa apa punuk bahasa Indonesianya? Punuk sama aja ya. Nah, ada juga yang memiliki dua punuk, punuan. Paham ya? Dua punuk. Paham ya? Itu juga harganya pun juga enggak <coughs> istilahnya enggak sedikit, banyak itu. Nah, biasanya di sana di Arab ya, di Yaman, di Saudi atau tempat yang lain intinya kalau onta itu harganya mahal sekali. Apalagi onta merah. Onta merah itu kalau di Indonesia itu kalau sapi sapi metal yang warnanya agak merah-merah itu ya. Nah, seperti itu. Coklat-coklat merah itu nah seperti itu. Nah, ini aslinya dendanya nanti 100 ekor unta. Nah, apakah sama gitu loh ketika yang dibunuh keliru tadi itu buddha, gitu loh. Kita lihat. Nah, kalau kita katakan fidzalika tafsilun dalam masalah itu ada rincian. Fa babil muawadat najidu annahu aktsaru syabhan bil bahimah. Di dalam bab muawadat pergantian, maksudnya menggantikan ganti rugi gitu, muawadat ganti rugi. Kita menjumpai bahwasannya yang namanya budak itu lebih banyak diserupakan dengan apa? binatang ternak. Jadi nanti harganya berapa ini budaknya? Harganya 100 juta, udah hasilnya 100 juta. itu, Paham ya? Nah, enggak dinilai secara apa? Secara orang merdeka. Kalau merdeka kan 100 keronta. Apa maksudnya ya? Nah, iya, kita lihat. Li'anal hurra la yumkin an yubah. Karena yang namanya orang merdeka itu enggak mungkin dijual. Walayurhan yurhan enggak mungkin digadaikan. Wala yuqaf enggak mungkin diwakafkan. Wa fi babil ibadat huwa asbahu bil hurnam. Dalam masalah ibadah sama dengan orang merdeka, budak. Untuk sholat, puasa, ya kan? bersyahadat. Sama nggak dengan orang merdeka? Masalah ibadah? Sama, tapi masalah muawadat, ganti rugi. Eh, masalah duniawinya ganti rugi seperti itu. Nah, sama dengan binatang ternak. Kebanyakannya serupakan dengan binatang ternak. Karena orang merdeka itu nggak diperjualbelikan, nggak digadekan. Ya kan? nggak diwakafkan juga. Orang merdeka ya, misalkan si fulan ngomong, antum tak wakafkan ya, nggak bisa. Namanya merdeka. <laughs> Allah Ustaz. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi mewakafkan tenaga boleh enggak? Boleh enggak mewakafkan tenaga? Antum punya tenaga kuat, tenaganya banyak gitu, ana berniat mewakafkan sebagian tenagaku untuk bantu bangun masjid. Tenaganya jadi wakafnya. Boleh enggak? Boleh. Tenaga enggak masalah tenaga. Jadi dia bantu tenaga, tenaganya itu wakaf. Tapi enggak boleh nama ini. Kalau wakafkan, wakaf tenaga. Wakaf lillah kan wakaf? Nah, malah wakaf lillah. Nah, berbeda kalau kerja. Usah oh, lain lagi urusannya. Nah, kita lihat sini. Wal mas'alatul an, permasalahannya sekarang laisat mas'alata ibadatin, bukan permasalahan ibadah sekarang ini. Walakinnaha mas'alatu dhamanin. Masalahnya sekarang itu tanggung jawab gitu loh. Eh? Bunuh keliru ternyata yang dibunuh itu budak, itu bagaimana? Tanggung jawabnya bagaimana? Dendanya berapa gitu. Fa idza apabila budak tersebut sudah dimusnahkan karena keliru tadi itu, dibunuh Wa qaranna bainal hurri wa bainal bahimah. Kemudian kita bandingkan, qaranna itu kita bandingkan nah, antara orang yang merdeka dengan budak eh, dengan apa dengan binatang ternak. Maksudnya budak tadi kita bandingkan dengan apa? Orang yang merdeka dengan binatang ternak. Itu mana yang lebih banyak keserupaannya gitu? Wajadna anahu akrabu ilal bahimah fi babil itslaf Kita akan menjumpai budak tersebut lebih dekat menyerupai binatang ternak di dalam masalah babul islah di dalam masalah bab nah melakukan pelanggaran. namanya Nah, maksudnya kalau melakukan pelanggaran sebagaimana antum ketika ada kambing misalkan mecahkan kaca kita, enggak mungkin kambingnya minta apa? suruh tanggung jawab, tapi pemilik kambingnya. Ini juga sama gitu loh. Diserupakan, berarti yang budaknya tidak diminta tanggung jawab, pemilik budaknya siapa? Si fulan. Nah, fulan itulah yang bertanggung jawab. Apa maksudnya? Seperti itu. Wa ala hadza maka berdasarkan penjelasan ini fayutmanu bil qimah. Berarti tanggung jawabnya nanti diganti dengan qimah. Harganya berapa budaknya? Harganya misalnya 50 juta, yaudah lima 50 juta. Enggak perlu bayar 100 ekor unta. Fatakunu diyatuhu qimatah. Maka menjadilah diahnya, dendanya, tanggung jawabnya tadi dendanya harga budak tersebut. Tahu ya? Sawaun kanat misla diyatil hur au aqal au aksar. Nah, baik seperti apa? dendanya orang merdeka lebih sedikit atau lebih banyak, itu tetap seperti itu. Dia lebih condong apa? diikutkan binatang ternak. Apa maksudnya? Jadi harganya berapa gitu loh, harganya berapa. Nah, kalau orang kan nggak dihargai ya, maksudnya itu harganya berapa nggak ada. Cuman kalau misalkan kita bunuh orang yang merdeka tidak sengaja, diahnya berapa? 100 ekor onta tadi diantaranya antaranya. Nah. Barakallahu fikum, kita ambil dikit lagi. Wa ala hadza berdasarkan penjelasan ini, falau kana al-'abdu al-maqtul syaban qawiyan. Perhatikan baik-baik ini. Kalau seandainya budak yang terbunuh itu masih pemuda, masih kuat gitu ya. Kekar itu misalkan, dza ilmin wa aqlin wa muru'atin. Dia punya ilmu, punya akal dan punya harga diri. Naam, wa akhar dan yang lainnya yang satunya lagi budak juga minal ariqa termasuk dari kalangan budak, tapi sudah tua. Syekhun kabirun, sudah tua ha, eh, ajizun dan enggak mampu lagi. Asam abkam. Apa asam? Bisu eh, eh, abkam tuli, bisu tuli, alatun al khair Suka minta-minta pada orang lain. Sama-sama budak ini tapi ya. Sama-sama budak. Yang satunya budak masih muda, masih kuat. Yang satunya budak tidak tua itu loh. Sama-sama budaknya. Naam, barakallahu fikum. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita lewati, fadiyatu satakhtanifu bainahuma ikhtilafan 'aziman. Maka diahnya dendanya otomatis apa? akan berbeda antara keduanya dengan perbedaannya sangat besar. Karena kalau budak itu masih muda harganya mahal gitu loh. Tapi budak udah tua, sudah enggak mampu lagi, tuli lagi, bisu bahkan. Paham ya? Harganya murah enggak? Murah. Karena dipermisalkan seperti apa tadi? Binatang ternak itu loh. Seperti kambing, kambing kalau besar gemuk, paham ya? Kemudian masih istilahnya masih segar, itu harganya mahal. Tapi kalau kambingnya sakit-sakitan, ya telinganya satunya kecil misalkan, paham ya? Harganya murah. Paling murah kan? Itu seperti itu karena dipermisalkan seperti binatang ternak tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat. Fadiyatus syabi patakun milyun riyalin. Bisa jadi apa? Dendanya untuk apa budak yang masih pemuda tadi itu. Nah, barakallahu fikum milyun, nah milyun riyal. Bisa jadi apa? Nah, satu miliun riyal. Nah, yang milyun ini berapa berarti? Eh? Ya pokoknya miliaran lah. Banyak gitu, miliaran banyak ya. Wadiyatus syekh wa'adis dan denda untuk orang apa budak yang tua renta tadi itu kota asal atau nyalat cuman sepuluh rial aja Kan berarti jaraknya jauh sekali. Paham ya? Kalau dirupiahkan ginilah taruhlah. Ya, budak yang masih pemuda kekar tadi itu, nah itu ternyata dendanya 100 juta lah. Tapi yang udah budak yang tua renta ini mungkin dendanya cuma 10 juta misalkan. Jadi jaraknya jauh sekali gitu loh. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat Walau kana hadza baina hurrain lam takhtalif ad-diyah. Kalau seandainya dua-duanya ini adalah apa orang merdeka, misalkan yang satunya orang merdeka tapi masih muda, satunya orang merdeka tapi tua. Nah, kok ada yang bunuh tapi enggak sengaja, diahnya sama, 100 ekor onta. 100 ekor apa? Onta. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Diahnya lam takhtalif ad-diyah, diahnya apa? Dendanya enggak berbeda. Kilahuma mi'atun minal ibil. Ya kan masing-masing di antara keduanya 100 ekor unta. Mi'atun minal ibil gitu ya. 100 ekor unta itu ya. Nah, mi'atun minal ibil. Idan jika demikian yalhaqur raqiq atau yulhaqur raqiq bil bahimah. Diikutkan yang namanya raqiq raqiq itu apa? Budak bil bahimah dengan binatang ternak. Wa naqul diyatul kin. qin atau qan. Eh? Nah, barakallahu fikum apa? Kin atau qan? Nah, mungkin nun yakin kinun itu gak budak juga artinya. Ya, wa. Nah, dia tulkin qimatuhu balighatan ma balaghat. Nah, diahnya dendanya budak itu ya harganya itu mencapai tingkatan setingkat apapun sebesar apapun ya dendanya harga budak tersebut seakan-akan diikutkan seperti binatang ternak. Paham Nam seperti itu barakallahu fikum. Cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والحمد لله رب العالمين